Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'alu nabi wal arham inna allaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu kolang sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd <clears throat> fa inna asdaqal kitabullah wa khairal hadyi yadu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal bid'ah fa inna bid'atin dhalalah Fa inna kulla dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat duniawiyah maupun nikmat diniyah. Yang seandainya kenikmatan-kenikmatan tersebut kita hitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmatul Islam. Kenikmatan kita diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluk agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga termasuk kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu nematu sunnah. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dalam beramal mengamalkan syariat agama Islam ini di atas bimbingan di atas tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ini adalah merupakan syarat diantara syarat-syarat diterimanya ibadah amal seorang <clears throat> yaitu itibau sunnah, itibau rasul, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Rasul sallallahu pernah bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaina amruna Barang siapa beramal dengan suatu amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, yaitu dari Rasulullah SAW maka amalan tersebut tertolak, mardudun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masul muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk <clears throat> kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmatul ilm. Kenikmatan untuk talabul ilmi, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, belajar kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di zaman sekarang ini yang merupakan akhir zaman sangat sedikit di kalangan kaum muslimin yang diberikan nikmatan untuk bisa belajar talabul ilm, belajar ilmu syar'i. Dari satu miliar umat Islam di zaman ini di seluruh dunia, maka bisa dihitung berapa di antara mereka yang diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa talabul ilm, belajar ilmu syar'i. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, min aswati sa'ah <clears throat> takilal ilmu wa tajarul jahlu. Termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat yaitu akan berkurangnya ilmu, sedikitnya ilmu dan sedikitnya para ulama dan akan merebaknya merara jalela yang namanya kebodohan, kejahilan terhadap agama Islam ini. Bahkan di antara kaum muslimin orang-orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Islam secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu mereka dikatakan orang yang terbelakang bahkan ajaran Islam semakin asing di kalangan kaum muslimin maka sudah benar sabda Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah mengatakan, Badal Islamu ghoriban, wasayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghoroba. Islam ini datang dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing. Maka sungguh beruntung orang-orang yang asing. Yaitu mereka asing karena mereka mengalukan sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka beramal sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan ajaran yang benar. Sehingga mereka dianggap asing dianggap aneh di zaman sekarang ini yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kejahilan kebodohan terhadap agama Islam ini, terhadap syariat agama Islam ini, ini adalah merupakan penyakit yang kronis yang membahayakan yang menimpa kaum muslimin di zaman sekarang ini. Dan ini penyakit yang sangat membahayakan. Dikarenakan orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap agamanya, maka imannya bisa hilang. Iman dirinya dari hatinya itu bisa hilang. Bahkan bisa menjerumuskan seorang dikarenakan kebodohannya terhadap agamanya itu akan terjumus ke dalam berbagai banyak penyimpangan akan terus akan terjerumus ke dalam berbagai macam kesesatan yang dalam keadaan orang tersebut tidak menyadarinya. Bahkan yang lebih ironis lagi, lebih parah lagi, dalam keadaan orang tersebut menyangka dia dia berada di atas, berada di atas hidayah, berada di atas rotol mustaqim, di atas jalan yang benar, di atas jalannya Rasulullah SAW. Padahal sungguh jauh dia menyimpang dari jalan kebenaran. Dan ini yang mayoritas menyebabkan sebagian manusia, sebagian muslimin mereka itu terjerumus dalam kesesatan, ke dalam penyimpangan, yaitu merasa dirinya berada di atas hidayah, berada di atas jalannya Rasulullah SAW dalam keadaan dia sungguh jauh menyimpang, jauh dari kebenaran hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 103 dan 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yasabuna annahum yusinnuna sun'ah." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya yaitu orang-orang yang sia-sia amalan mereka di dunia dalam keadaan mereka itu menyangka mereka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat. Di sana ada yang namanya Syiah, ada yang namanya ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang namanya Murji'ah, ada yang namanya Jahmiyah dan berbagai macam tarikot-tarikot sufiyah yang lainnya dan ini akan terus bermunculan sampai hari kiamat kelak. Yang mereka itu menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sirotol mustaqim, akan tapi mereka badakatnya jauh dan jauh sekali bingungan Rasulullah SAW dan mereka tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka menyangka bahwa mereka ini kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya mereka ini diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa salamatal afiyah di dunia wal akhirah. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada jalan lain bagi seorang muslim yang ingin menyelamatkan diri dan agamanya kecuali dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mungkin dia akan mengenal Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan tolabul ilmi. Belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dia mengetahui mana itu al-haq dan mana itu al-batil. Mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Mana itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana itu hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan secara syariat tolabul ilmi syar'i belajar ilmu agama ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu syar'i, ilmu agama ini wajib bagi setiap muslim. Dan ini menyangkut laki dan perempuan, muslim dan muslimah. Sehingga dari hadis ini barang siapa di kalangan kaum muslimin yang dia mengaku sebagai seorang muslim akan tapi dia tidak mau belajar ilmu din, belajar ilmu agama, maka dia berdosa Walaupun dengan berbagai macam alasan apapun. Entah dia beralasan saya sibuk dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Saya sibuk dengan belajar yang lainnya. Saya sibuk dengan kuliah. Saya sibuk dengan mencari nafkah. Saya sibuk mencari ma'isha untuk keluarga dan anak-anaknya. Maka dengan alasan-alasan tersebut sampai dia meninggalkan talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, maka dia berdosa dan dia diancam adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil hadis ini, tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya karena ini adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu agama. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dari Surat Al-An'am ayat 83 dan surat Yusuf ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajati man Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat kedudukan hamba-hamba kami yang kami hendaki. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malik bin Anas radhiyallahu taala ketika mengomentari ayat di atas yaitu orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di antara hamba-hambanya ai bil ilm yaitu mereka diangkat dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa ratus derajat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Atau Allah wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dari dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di kalangan kaum mukminin itu di atas kedudukan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ini yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ketika menafsirkan ayat di atas. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yadi'u hadzal kitaba" <clears throat> Nam, "Innallaha yarhu bihadzal kitaba aqwaman wa akwaman bi akharin." Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini yaitu dengan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala akan berahkan kaum yang lain disebabkan dengan Al-Qur'an. Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan hadis di atas bahwasanya sebuah kaum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan dia atau mereka itu perhatian terhadap Al-Qur'an kemudian berilmu tentang Al-Quran, mempelajarinya, kemudian kaum tersebut mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merendahkan derajat sebagian kaum yang lain dikarenakan karena menyanyiakan Al-Quran, tidak mempelajarinya dan bahkan tidak mau mengamalkannya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Wa nasallahu salamatal afiyah di dunia wal akhirah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Masyarul muslimina rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Qais bin Khafir, rahimahullah taala Beliau menceritakan Ja'a julun minal Madinah ila Abi dadak radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bi Ada seorang laki-laki datang kepada Abu dadak radhiyallahu ta'ala seorang sahabat Rasulullah saw Dalam keadaan beliau waktu itu adalah berada di Damaskus. Fakola. Maka kemudian Abu dadak radhiyallahu ta'ala bertanya kepada laki-laki tersebut. Ma'akda maka eh akhi. Apa yang menyebabkan engkau mendatangiku wahai saudaraku? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Qala hadithun balagoni anak adzati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yaitu sebuah hadis yang sampai kepadaku yang engkau itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala maka Abu Dada radhiyallahu taala bertanya kepada orang tersebut. Ama qadimta litijarah? Apakah engkau datang ke sini ke kota ini ke Damaskus ini untuk berdagang? Qala lah maka laki-laki tersebut berkata, tidak, aku datang ke sini bukan untuk berdagang. Olah, Maka Abu Dada radhiyallahu taala kemudian bertanya lagi kepada orang tersebut. Ama kodim tali hajah? Apakah engkau datang ke Damaskus ini untuk suatu keperluan yang lain? Qala Maka laki-laki tersebut menjawab pertanyaan Abu Dada radhiyallahu taala Tidak, aku datang sini bukan untuk keperluan yang lainnya. Kola. Maka Abu Dada radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada laki-laki tersebut. Maka minta illa litolibi hadal hadis. Apakah engkau datang ke Damaskus ini hanya untuk mencari satu hadis ini? Maka laki-laki tersunjab, "Na'am." Ya, Aku datang ke sini hanya untuk mencari hadis dari engkau. Maka kemudian Abu Darak radhiyallahu taala berkata, "Qala Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi'lan man salakallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan baginya untuk menuju surga. Wa innal malaikata la yad'u asnihataha ridhon li talibil ilm. Dan para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya dikarenakan mereka senang ridho dengan para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Dan kemudian Abu Da'rah radhiyallahu taalaanhu meneruskan sabda Rasulullah SAW. alaihi <clears throat> Naam. Wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa fil Dan sungguhnya para penduduk langit-langit dan bumi mereka semuanya itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Hatal hitana fil ma bahkan sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, ikan-ikan yang ada di dasar lautan, mereka semuanya memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Wa fadlul alimi ala labid kafadlil qamari ala sa'il kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Wa innal ulama'a barasatul anbiya. Dan sungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan para anbiya, para nabi-nabi mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Inna mawratul ilma akan tapi mereka itu mewarisi ilmu. Paman ahuda wa bihatin wafir. Maka barang siapa mengambil bagian tersebut, bagian ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang sangat besar, bagian yang menguntungkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis di atas sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan baginya menuju surga. Kemudian yang kedua, para malaikat itu akan ridho dan senang dengan para penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Dan kemudian orang-orang yang alim, yaitu para ulama, yaitu mereka adalah penerus para nabi yang mereka ini senantiasa menyinari di setiap zaman, di setiap tempat dan mereka ini yang senantiasa membimbing umat untuk senantiasa berada di atas sunnah, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa Selain kutaman-kutaman yang di atas. Tolabul ilmi syar'i. Belajar ilmu syar'i. Ini adalah merupakan jihad fisabilillah. Merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Amalan yang besar, amalan yang sangat mulia dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dada radhiyallahu taala beliau mengatakan man roa al gudu wa fil ilmi laisa minal jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu barang siapa yang beranggapan bahwasanya berangkat di pagi hari atau di sore hari untuk mencari ilmu, mencari ilmu agama, itu bukan termasuk jihad disabilillah, maka orang tersebut telah kurang akal dan pemikirannya. Sehingga dari kalamnya beliau ini. Bagi orang yang masih bersih fitrahnya, masih sehat alkalnya, dia pasti mengatakan, orang yang belajar ilmu agama, belajar ilmu din, belajar Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, itu adalah merupakan jihad visabilillah. Amalan yang sangat besar, yang sangat tinggi, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> dan orang yang diberi pemahaman tentang agamanya ini dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diberi diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut pada agamanya. Ibnu Hajar Al-Qani rahimahullah taala mengomentari hadis ini dari mafhum hadis ini bahwasanya barang siapa yang dia tidak dipahamkan tentang dinul Islam tentang syariat agama Islam maka diharamkan baginya kebaikan di dunia dan di akhirat Wallahu musta'an. Semoga kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami agamanya secara benar, memahami syariat Islam ini secara benar sesuai dengan kitabullah Allah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu, marilah kita untuk <clears throat> memotivasi diri kita akan terus istiqomah dalam tolabul ilmi dalam belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama dan jangan bosan-bosan untuk terus kita duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kalam-kalam para imah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Karena yang namanya thalabul ilm, belajar ilmu syar'i itu minal ahdi lahat, yaitu dari gendongan sampai tiang lahat. Dari kita lahir sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sampai kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap selesai dari salat subuh dari salamnya beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita dan menerima segala amal soleh yang kita berbuat. Allah taala alam bisawab. Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimish shalah.